Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa menjauhi segala ucapan, segala keyakinan dan segala amalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahmatullah dan juga kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini insyaallah taala kita akan membahas tentang sebuah pembahasan yang sebetulnya pembahasan ini bagi seorang muslim adalah pembahasan yang tidak membutuhkan pembahasan yang panjang dan lebar. Karena pembahasannya dan pembahasan yang telah jelas yaitu mengungkap tentang kemuliaan sahabiyun jalil kemuliaan seorang sahabat yang sangat agung yang sangat mulia yaitu Muawiyah radhiyallahu taala anhu Muawiyah ibnu ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi keduanya ورضي الله عن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai semua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radiya an ahli baitihi al-mutahharin dan juga semoga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai semua keluarga ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada setiap orang yang mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jejak-jejak para sahabatnya al-kiram. Kemudian pembahasan ini tentang keutamaan sahabat Muawiyah radhiyallahu taala anhu tidak mungkin terlepas dari sebuah akidah dasar seorang muslim yaitu akidah hubus sahabat mencintai sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan saking pentingnya pembahasan tentang hubus sahabat tentang kecintaan kepada sahabat secara umum radhiyallahu taala anhum ajma'in maka hampir-hampir di semua kitab-kitab yang berbicara masalah akidah pasti membicarakan tentang bagaimana kita mencintai sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa membedakan satu dengan yang lainnya tanpa mengikuti yang satu atau mencela yang satu dan memuji yang lainnya. Akan tapi kita mencintai mereka semua, meyakini keutamaan mereka semua, menjauhkan lisan kita dari mencela para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ini adalah akidah seorang muslim. Bal natarabba Kita mengucapkan radhiyallahu taala anhum Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka semuanya. Kama radiya bihim Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah meridhoi mereka. Kalau ada satu kaum sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan lafaznya tidak berubah bahwasanya kaum tersebut adalah kaum yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jelas tidak mungkin akan muncul di kemudian hari ada sahabat yang menyelisihi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkannya dalam Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memiliki ilmu tentang apa yang akan terjadi. Fa Allah maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya'lamu ma kan wa ya'lamu ma yakun wa ya'lamu ma sayakun wa ya'lamu ma sayakunu idza kana kaifa yakun. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang terjadi dan apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang akan terjadi, bagaimana terjadinya, apabila terjadi. Bisa difahami insyaallah. Jadi semuanya itu adalah telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah Allah Subhanahu wa taala putuskan tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah meridhoi mereka, itu adalah keputusan yang telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak mungkin bersalah. Insya Allah nanti akan kita mulai bagaimana fadilah-fadilah para sahabat atau keutamaan para sahabat. Sebelum kita masuk sedikit saja tentang keutamaan Muawiyah radhiyallahu taala anha. Banyak sekali keutamaan Muawiyah radhiyallahu taala anha. Akan tapi seperti saya katakan tadi bahwasanya sebetulnya kita tidak perlu berbicara banyak tentang keutamaan sahabat secara khusus walaupun para ulama juga mereka mengumpulkan buku-buku tentang fadail sahabat di antaranya adalah Al-Imam Ahmad yang mengumpulkan hadis-hadis tentang fadail sahabat, keutamaan-keutamaan sahabat sampai mendekati sekitar 2000 hadis. Ya. Akan tetapi akan tetapi kata sebagian kutab penulis buku bahwasanya saking banyaknya sahabat sahabat itu jumlahnya ada sekitar 114-an ribu ya 114 ribu, yang ini 100 ribu ke atas. Dan ini karena banyaknya, maka tidak memungkinkan Allah Taala alam bisawab dan Allah Subhanahu wa taala memang tidak menetapkan dalam hal ini untuk memberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan kesempatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan keterangan tentang keutamaan sahabat orang per orang. 114 ribu. Ya. Kalau diceritakan masing-masing keutamaannya, ya, di sana ada mungkin sahabat yang ma'ruf dan juga sahabat yang ghairu ma'ruf. Ada sahabat yang mungkin bagi kita mendatangkan senyum ya kalau mendengar ceritanya pernah dengar seorang Arab yang kencing di masjid, ya kan? Itu adalah sahabat. Karena dia bertemu dengan Rasulullah SAW, Alaihi Wasallam, beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pula sahabat yang cuma bertemu sebentar, kemudian balik sudah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang bisa memasak, memasukkan aku ke dalam surga. Dulanya ala ini yudkhiluni jannah. Tunjukkan aku suatu amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk sholat, kemudian mengajarkan untuk puasa dan mengajarkan untuk uh, zakat. Kemudian setelah itu dia mengatakan la aljidu ala dalik. Wallahi la azizu ala dalik. Saya tidak akan menambah dari dari apa yang telah kami terangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wala pergi orang tersebut. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aflaha imsadak. Ini orang beruntung. Orang ini akan beruntung kalau dia benar terhadap apa yang dia katakan. Ini coba ketemu sebentar, kemudian sudah. Masya Allah. Ada di antara mereka yang memang kurang dikenal oleh kalangan sahabat yang lainnya. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui tentang fadilah sahabat tersebut. Sehingga suatu saat misalnya ya, misalnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang dikerumuni oleh para sahabatnya dalam sebuah majelis, ya para sahabat sedang duduk-duduk dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, akan datang kepada kalian seorang penduduk surga. Maka orang-orang pun, wih, ini penduduk surga masih jalan-jalan di muka di muka bumi. Maka mereka penasaran, ditunggu-tunggu orang itu. Datang seorang yang mereka tidak mengenal sebelumnya. Siapa orang tersebut? Kemudian duduk di majelis sampai tiga hari berturut-turut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hari kemudian yang Ahadun min ahli jannah atau kama kala sallallahu alaihi wasallam akan datang kepada kalian seorang dari penduduk penduduk surga maka orang itu datang lagi terus sampai tiga kali sehingga hal ini tentunya membuat Abdullah ibn Amr ibn Al-As penasaran maka diikutilah orang tersebut nah ini contoh seorang sahabat yang mungkin kurang terkenal di kalangan sahabat yang yang lainnya akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan berita tentang keutamaan sahabat tadi lewat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk diantaranya adalah sahabat yang sangat terkenal, ya, yaitu sahabat Julaibib. Ya. Bagaimana kisahnya Julaibib? Luar biasa. Sampai-sampai penduduk Ansor mengatakan layak puluh layak puluh alaikum Julaibibun. Jangan sampai Julaibib itu masuk ke rumah-rumah kalian. Ini seakan-akan apa? Julabib itu terkenal orang yang apa? Ini kalau bisa dijauhkan dari dari rumah. Ya, sampai kemudian Julabib ini datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah saya ingin nikah. Ya, saya ingin ingin nikah. Siapa yang ingin nikah di sini? Semua ingin nikah? Bapak-bapak yang sudah nikah. <laughs> Ya, mas-mas ini. Julaidah mengatakan saya ingin nikah. Maka kata Rasulullah SAW, kemudian mendatangi atau dikatakan Rasulullah SAW mendatangi sebuah keluarga yang memiliki anak putri. Menurut kebiasaan orang Ansor, ya, mereka tidak akan menikahkan anak putri mereka sampai dilamar oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nunggu-nunggu. Jangan-jangan Rasulullah berkenan, Sallallahu Alaihi Wasallam berkenan untuk apa? Untuk meminang putri mereka. Maka datanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya majelis saya ini atau majelis kita ini nanti akan banyak menyebut kata-kata siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebaiknya ya sangat disarankan setiap kita mendengar kata Rasulullah maka kita bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam pahala salawat ya sebagaimana sebagaimana disampaikan oleh Allah dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala Ya ayyuhal innallaha wa malaikatahu ya ayyuhalladzina amanu ya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima dan juga sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu biha asra ya sallallahu biha asra barang siapa yang bersalat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan satu salawat maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas salawat kepadanya sebanyak 10 kali Kemudian juga Rasulullah SAW Alaihi Wasallam mengatakan al bakhil man dzukirtu indahu walam yusalli alayya. Orang yang bakhil, cepil, pedit, pikir, apa lagi? Kalau bahasa Bali apa? Pahit. <laughs> orang yang pahit itu adalah orang yang tidak mau bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, Majlis yang diiringi dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan salawat yang syariah, salawat yang syar'i, yaitu salawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah majlis yang mulia. Karena kita orang yang tanda cinta kepada Nabi Muhammad SAW adalah senantiasa mendoakan dia, ya kan? menyebut-nyebut nama dia, wahakada. Baik. Kemudian datanglah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang penduduk Ansor dan mengatakan, wahai bapak, sesungguhnya aku ini akan melamar putri kamu. Ya, apa pendapat bapak tersebut? Oh, enggak. Ini dia yang kami yang kami tunggu-tunggu katanya. Ya. Tapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebentar Bapak, sesungguhnya saya melamar bukan buat bukan buat diri saya. Tapi tapi untuk siapa wahai Rasulullah? Saya melamar untuk Julaibib. Ah, Julaibib? Kalau begitu sebentar wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tak rembukan dengan Mbok Nitole. Ya. Saya akan rembukan dengan ibunya, ibunya anak-anak. Kemudian orang itu tersebut berembuk dengan ibunya, sang putri. Kemudian ibunya pun diberitahu oleh bapaknya, Bu, telah datang kepada kita Rasulullah SAW sudah melamar anak kita. Oh, ahlan. Ya, marhaban. Ini yang kita tunggu-tunggu. Nah, kata bapaknya, tapi Bu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melamar untuk dirinya. Terus untuk siapa? Untuk Julaibib. Oh. <laughs> Iya, iya. Wanita itu kalau apa? Kalau sedang kaget itu biasanya apa? Fasokat wajah, wakalat ajuzun akim, ya kan? Sebagaimana istrinya Zakaria, pukul wajahnya. Kalau enggak itu, ya kan? Kebiasaan mereka. Baik, kemudian mereka berdua sepakat untuk menolak. Tapi ternyata sang putri mendengar dari balik tirainya, dari balik kamarnya, dan kemudian dia keluar. Bapak, Ibu, mohon maaf. Apa yang kalian perbincangkan? Oh, ada lamaran buat engkau. Untuk siapa? Untuk Julaibin. Siapa yang melamarkan untuk saya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kata sang putri kalau begitu terima lamaran tersebut Sesungguhnya Allah dan Rasulnya tidak akan menyia-nyiakan saya. Maka singkat cerita dinikahkanlah dan ternyata singkat cerita Julaibib adalah seorang yang mati syahid. Ini luar biasa. Maka sesungguhnya 114 sahabat untuk diceritakan satu persatu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Cukup bagi mereka para sahabat Nabi, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam persaksian secara umum dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, nanti insya Allah tidak akan banyak yang akan kita sampaikan, tapi justru saya ingin menyampaikan satu kaidah yang agung bagaimana kita ini mencintai para para sahabat. Dengan begitu sudah nggak usah banyak omong ketika mendengar orang membicarakan salah seorang sahabat, kita katakan itu sahabat atau bukan? Sahabat. Hmm. Diam kita sudah. Mana sholat kita dibanding sholat mereka? Mana puasa kita dibanding puasa mereka? Sudah baca saja berkudul bisa atau belum? Belum. Mereka para sahabat bisa bahasa Arab loh. Gampangnya <laughs> gitu kan. Ya. Mereka, kamu pernah mimpi lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Belum. Mereka ketemu langsung dengan para dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketemu langsung. Anda mimpi aja belum pernah. Mereka ketemu langsung. Lo kok main hina saja sembarangan. Anda pernah langsung menulis Al-Quran dari lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menulis pernah? Yo, ya, boro-boro langsung menulis dari lisan. Wong saya nyontoh aja krugal grafun nggak karuan pating profil. Ya. Tulisan saya itu seperti tulisan dokter spesialis di bidang apa? Di bidang Quran nggak bisa dilihat artinya dokter yang nulis apa itu nulis resep anda coba baca, baca itu resep pak dokter itu semakin spesialis seorang dokter semakin spesial tulisannya kan gitu ya. ini tulisan kita tentang Al-Quran saja grogel grabel pro prokel lah kok mau menghina orang yang menjadi penulis wahyu Rasulullah Muhammad makhluk wahyu Allah langsung dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sampai saya suatu saat pernah ketemu dengan seseorang. Cerita saja dulu ya. ya. Satu kelompok. Orang yang mengaku kelompok dia mengata, mengatakan uh, dia itu adalah uh, pengikut Rasul. Rasul itu adalah dia menurut dia itu adalah nabi yang datang setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sampai kemudian mengatakan kepada dia, sesungguhnya Rasul kamu itu dilantiknya bagaimana? Kan? Kata dia dilantiknya Rasul saya itu apabila dia mimpi ketemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus saya tanya mimpinya yang dilihat dalam mimpi itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gimana ada? Oh, nggak boleh digambarkan. Ya, karena kata Rasul kami tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak boleh digambarkan. Yang disifati disebutkan sifat-sifat itu nggak boleh. Lalu kalau begitu bagaimana seorang bisa mengetahui bahwasanya dia mimpi ketemu Nabi, ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jangan-jangan yang mimpi datang kepada dia belangkonan. Saya Nabi, wah jenggotnya putih semua, iya kan? Iya. Jenggotnya putih semua pakai teken. Nabi apa? Saya Nabi. Kalau ditanya apa jenggotan, belangkonan, pakai teken. Padahal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jenggotnya belum putih, Enggak pernah pakai belangkon. Iya kan? Itu bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, iya, kalau begitu, gimana meyakinkan bahwasanya anda ketemu ada Rasul, anda ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak bisa jawab. Kemudian saya tanyakan mana yang lebih abdul, Rasul anda atau ataukah para sahabat? Dia mengatakan Rasul kita lebih abdul. <laughs> Kok bisa katanya? Ini Rasul yang dia maksud itu Rasul yang hidup di zaman sekarang yang dilantik oleh Nabi Muhammad SAW lewat mimpinya. Kemudian dia mengatakan bisa mereka lebih afdol dari para sahabat. Uh, uh, uh, hebat sekali. Kenapa lebih afdol? Saya tak lagi begitu. Kata dia, karena Rasul kami mimpi ketemu Nabi. Sedangkan para sahabat belum pernah mimpi ketemu Nabi. Inna lillahi kebalik ini. Mana yang lebih utama? Orang yang langsung ketemu atau sekedar mimpi? Orang mana yang lebih afdol? Makan bakso langsung ataukah mimpi makan bakso? Bangun-bangun ternyata apa? Ngiler kena kepingin bakso. Subhanallah. Ala lihat, kita tidak menyamakan sahabat dengan bakso atau Rasulullah SAW dengan bakso. Akan tapi kita menyampaikan antara melihat langsung, menikmati langsung dengan orang yang sekedar mimpi. Subhanallah. Baik, ini adalah pemahaman-pemahaman yang jelas tidak benar. E, mari kita e, membahas tentang Alkitab, Al-Quran yang membahas tentang keutamaan para para sahabat. Demikian juga nanti hadis-hadis. Setelah itu nanti kita masuk sedikit tentang keutamaan Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Ayat yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad radhiyallahu 'anil mu'minina id yubayi'unaka tahta asy-syajarati." فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم wa atabahum fathan qariba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fatah ayat 18. Sesungguh benar-benar laqad. Ini dua kali taufik. Sungguh benar-benar Allah Subhanahu wa taala telah ridho kepada orang-orang yang beriman, yakni para sahabat yang ada saat itu. Idyubayi'unaka tahta syajarah. Tatkala mereka membayatmu di bawah pohon. Ini yang disebut dengan bayatu ridwan. Di mana mereka bersepakat ya, bersumpah setia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk siap mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan seorang sahabat yang menurut desas desus, menurut dasais ya, ditawan oleh orang-orang di kota Mekah. Mereka siap untuk mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan sahabat sahabat Nabi. Fa'alima ma fi qulubihi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Lihat, keridhaan Allah dalam di atas ilmu Allah tentang isi hati mereka. Bukan main-main. Kita terkadang ridho kepada seseorang hanya karena apa? legernya saja leger niku napa wujud penampilan fisiknya saja wedhik tubuh medeni wah preman kalau begitu ya kan imut-imut kecil weh halim, ternyata yang blekernya gede dhuwur wis datang ke masjid sementara yang kecil justru terusak terusak ke rumahnya orang ini misal ya kan karena subhanallah kalau kita hanya menguji orang itu lewat legernya saja, itu bisa salah. Saya suatu saat pernah naik bis bersama pas bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan. Samping saya, oh itu badannya masya Allah, kayak atlet petik gitu. Orang yang apa? Yang uh, olahraga, yang suka angkat berat. Rambutnya juga panjang. Dia di belakang saya, di belakang saya Ini orang saya pikir ini satu agama dengan saya ataukah tidak ya, ya. Kan? kemudian saya lihat dia beli bak tahu ya, kan? beli sebuah bak tahu kalau boleh saya katakan ini kisah sebuah bak tahu ya. kemudian saya melakukan perjalanan terus saya membawa kurma untuk berbuka puasa Kemudian saya berjalan, tiba waktu maghrib, maka tiba-tiba terdengar teriakan dari belakang, maghrib, maghrib, maghrib katanya. Siapa yang meneriak mabrik-mabrik dalam bis? Saya tengok, ternyata yang blebernya mengerikan tadi, rambutnya panjang, badannya gede, cuma pakai kaos hitam. Gitu. Alhamdulillah, kata saya dalam hati. Ternyata muslim. Kemudian saya ingat sekali, dia menepuk pundak saya dan menyodorkan sebuah Pak Paulo Luar biasa. Jadi kalau kita cuma melihat blebernya saja, salah kita menghukumi. Sementara Allah Subhanahu wa taala betul-betul melihat hati para sahabat. Fa'alima ma fi qulubihim. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat didasari ilmu Allah. Alladhi ya'lamu makan wa ya'lamu ma yakun wa ya'lamu ma sayakun wa ya'lamu ma sayakunu idza kana kaifa yakun. Ilmu Allah yang mencakup segala sesuatu bahwasanya sahabat itu pantas untuk diridhoi. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin. If you buy kata-kata syajarati fa'alima ma fi qulubihim. Apakah setelah persaksian dari Allah, aku ridho kepada para sahabat, datang kita orang yang jauh dari zaman sahabat, yang perjuangan kita mungkin gak ada sakuku irenge. Apa itu sakuku irenge? yang tidak ada punya, oh, walaupun secuil pun perjuangan mereka kita sudah merasa Masya Allah bangga mendirikan masjid mendirikan yayasan berdakwah dakwahnya berkembang lihat para sahabat satu gigi yang rontok dalam jihad bisa misabilillah lebih berharga daripada kepala kita yang rontok nanti insya Allah kita akan sampai bagaimana sedekah mereka sedekah kita dibandingkan sedekah mereka. Allah Subhanahu wa taala sudah meridhoi mereka, apakah kita tidak ridho? Allah Subhanahu wa taala sudah meridhoi semua sahabatnya. Nanti insya akan sampai. Ya, karena disebutkan dalam tarikh bahwasanya sahabat Muawiyah radhiyallahu taala anhu, eh, radhiyallahu taala anhu, beliau masuk Islam antara uh, perjanjian Hudaybiyah dan Fathu Makkah. Ada yang mengatakan ketika Fathu Makkah. Karena dia masuk Islam setelah Fathu Makkah, tapi dia tetap sahabat. Tetap dia itu adalah sahabat. Nah, kemudian tanzalat sakinata alaihi wa sabahum fathan qariba. Kalau Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, "Kunna alfan wa arba'imi'atin." Dulu kami jumlahnya ketika berbaiat di bawah pohon jumlahnya adalah 1400 orang. Ya, jumlah orang yang dibayar itu ribuan. Kemudian dikatakan oleh penulis buku ini Dr. Muhammad Ibn Abdillah Al-Wahidi Beliau mengatakan bahwasanya ayat ini jelas-jelas menunjukkan Allah Subhanahu wa taala telah merekomendasi mereka. Tazkiyah rekomendasi yang tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala atau tidak mungkin seseorang bisa melakukannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Fa'alima ma fi qulubihim. Allah mengetahui hati mereka. Rekomendasi yang didasarkan ilmu. Kita nggak mungkin merekomendasi macam itu. Makanya kita suatu saat Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu dalam satu pertempuran kemudian berhadapan dengan seorang lawannya Ketika akan dipedang kemudian dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah maka Usama mengirakan mengirakan atau mengira bahwasanya ini adalah apa? Usaha untuk melarikan melarikan diri maka tetap saja ditebas orang orang tersebut sehingga hal ini membuat marah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, dia itu mengucapkan syahadat tuqatan karena untuk berjaga diri, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Hal sakat Memangnya kamu itu belah dada dia. Jadi kamu tahu isi hati dia. Subhanallah. Jadi seorang tidak bisa mengetahui isi hati. Ini rekomendasi yang hanya bisa dimampui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW alaihi wasallam mengatakan tentang orang-orang yang berbaiat di bawah pohon ya beliau bersabda ya ini pohon saat itu bayar turjuan bukan orang yang sukanya suka di bawah-bawah pohon itu dulu kan tapi para sahabat yang dulu berbayaran di bawah di bawah pohon bayar sekarang pohonnya sudah ditebang ya biar tidak dijadikan sebagai tempat hmm, gitu Om pohon ketabrak saja dari tempat ya, ya terkenal ya, ya. pohon ketabrak loh karena kalau pohon muncul di tengah jalan tiba-tiba mungkin nggak ada yang berani nebang ya Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sahih Muslim, "La yadkhulun nara insyaallah min ashabi syajarati ahadun alladziina la tahtaha." Tidak akan seorang pun dari anggota Bayatul Ridwan masuk ke dalam neraka insyaallah. Tidak ada satupun yang masuk ke dalam neraka. Ini apa artinya? Artinya mereka adalah orang-orang yang terpuji yang jelas-jelas masuk ke dalam surga. Subhanallah, 1400 orang ahlul jannah jalan-jalan di kota Madinah. Bisa disebutkan satu persatu? Tentunya tidak bisa. Banyak sekali sahabatnya. 1400. Subhanallah. Baik, waqala Ibnu Taimiyah berkata di sini. Eh, Al-Imam Syekhul Islam Waridha minallahi sifatun qadimah. Keridhaan dari Allah itu adalah sebuah sifat yang lama. La yarda illa an abdin alima annahu wafihi ana mujibatir ridha. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah berdasarkan ilmunya yang azali. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala ridha kepada sesuatu, kepada seorang hamba kecuali karena dia tahu bahwasanya hamba tersebut pasti akan melaksanakan perkara-perkara yang bisa menarik keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadun Rasulullah.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 Dikatakan di sini Muhammad itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang bersama dia yaitu para sahabat asyidda al kufar adalah orang yang paling keras dengan para dengan orang kufar ya ini bukan berarti apa bukan berarti ya, pengis dalam segala kondisi karena orang-orang kafir ada berapa macam ya ada sekian macam ada paling tidak eh, empat macam ya, atau tiga. Yang pertama adalah kafir dini, ya, kemudian kafir mustaqman, kemudian yang ketiga adalah kafir mu'ahad, dan yang keempat adalah kafir harbi. Tidak bisa kita pukul rata. Ya. E, kita katakan bahwasanya kafir semuanya harus kita bunuh. Itu tidak bisa. Dari itu kita katakan bahwasanya setiap kafir harus kita letakkan di atas punggungnya bom, ya, dan yang lain-lain. Karena kafir yang boleh diperangi adalah kafir harbi, kafir yang memerangi orang-orang Islam, yakni orang-orang yang di dan perang itu tadi. Naam, ya memerangi orang-orang Islam atau dia berbuat makar kepada kaum kaum muslimin dengan makar yang sangat sangat besar ada pun kafir dini, kafir yang dilindungi oleh negara Islam, dia membayar jizya, tidak boleh diganggu gugat. Demikian juga kafir mustahman atau kafir muahad, orang kafir yang mendapat lindungan sebuah negara Islam dan dia masuk dari luar negara Islam tersebut dan ada perjanjian dengan negara Islam tersebut untuk mendapatkan keamanan. Ini tidak boleh diganggu gugat. Saat mereka ngawur satu sini. So, ya, kalau bisa dinasihati, nasihati. Kalau bisa tidak mau, tidak mau. Kalau tidak bisa, maka sudah tahan tangan Anda, banyak tinggal di rumah. Hilzam baita. Ya, tinggal banyak tinggal di rumah. Baik. Dikatakan di sini bahwasanya orang-orang yang bersama dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mereka asyiddau alal kufar. Mereka orang-orang yang keras kepada orang-orang kafir. Kemudian rohama ubayyuhum. Mereka adalah orang-orang yang saling mengasihi satu dengan yang yang lainnya. Tarahum ruka'an sujada mereka adalah orang-orang yang rukuk, banyak rukuknya, banyak sujudnya. ya eh, yaktahuna fadlan. Ya. Yes. Kata-kata yaktahuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka sungguh-sungguh mencari keridhaan dan keutamaan dari Allah. Apa bisa kita melihat, wih ini betul-betul mencari keridoan? Tidak bisa, masalah niat. Tapi ini adalah langsung rekomendasi, rekomendasi dari siapa? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Siapakah yang dimaksud? Waladina ma'ahu. Dan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang-orang yang saat itu bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu para sahabat. Para sahabat adalah orang-orang yang guna fadlan minallahu wa ridwana orang-orang yang suka mencari keutamaan dari Allah dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali sebenarnya istidlal dari ayat ayat ini. yakni pengambilan dalil dari ayat ini. Akan tapi karena waktu ya, maka kita persingkat saja. Kemudian ayat yang ketiga. Dikatakan di sini Allah Allah Subhanahu wa taala difirmankan dalam uh, surat Al-Hasr Surat Al-Hasr, ya. Lil fuqara'i muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim. Ya, bagi orang-orang fuqara dari kalangan muhajirin yang diusir dari negara mereka, dari kampung mereka. Sampai firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman." ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم Dikatakan di sini pada akhir ayat ya, pada akhir ayat waladina liqwalina ikhwanina alladzina bil iman. Siapakah mereka? Orang-orang muhajirin, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipersepsikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka memiliki iman di dalam ya. Siapa lagi yang bisa menafikan, meniadakan rekomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat dalam hati mereka ada iman, tidak ada yang tidak ada yang bisa. Kemudian disebutkan dalam beberapa hadis oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang fadilah sahabat. Di antaranya adalah hadis Abi Sa'id radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, karena baina Khalid Al-Walid ibn Al-Walid wa Abdurrahman bin Auf Syekh. Terjadi perselisihan antara Khalid bin Walid dan Abdurrahman bin bin Auf. Fasabahu Khalid, maka Khalid kemudian e, menentangnya. Khalid kemudian apa? Menentangnya, yakni mencelanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mencela? Khalid. Siapa yang dicela? Abdurrahman bin bin Auf. Dua-duanya sama sahabat. Nah, siapa yang lebih dulu masuk Islam? Abdurrahman bin bin Auf ya Khalid belakangan ya Khalid masuk Islam belakangan karena kita ketahui bahwasanya Khalid adalah apa panglima perang Uhud bagi siapa bagi orang-orang Quraisy kan begitu masih dulu jagonya Quraisy di zaman perang Uhud radhiyallahu taala anhuma mudah-mudahan Allah merahmati keduanya apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasubu ahadan min ashabi janganlah kalian mencela seorang pun dari sahabatku. Seorang pun dari sahabatku. Jangan kalian cela. Fa inna ahadakum law anfaqa mithla Uhudin dahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu. Karena sesungguhnya seorang di antara kalian apabila menginfakkan satu mud satu mud ya, apa Apabila kalian atau seorang di antara kalian menginfakkan emas, bukan satu umur. Apabila seorang di antara kalian, yakni para sahabat yang saat itu masuk Islamnya, masuk Islamnya setelah Abdurrahman bin Auf, apabila seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, niscaya tidak akan menyamai infak sahabatku meskipun hanya satu mud. Subhanallah. Bapak-bapak pernah berkunjung ke Gunung Uhud? Belum. Kapan? Insya Allah cuma depan atau Ahad depan jalan-jalan bersama-sama Pak. Gunung Uhud bapak-bapak dan ibu-ibu rahimahnya wa rahimakumullah kaum muslimin sekalian adalah gunung yang mencintai kita dan kita cintai. Ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Jabalun yuhibuna wa nuhibbuhu. Sebuah gunung yang dia mencintai kita dan kita mencintai mencintai dia. Nah, anda dicintai gunung. <laughs> Ada gunung yang cinta sama kita. Ya. Kan? Kalau gunung Prati, Allah alam, ya. Kan? cinta pada kita atau enggak. Ya. Kan? Nah, baik. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya anda berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, ya maka tidak akan menyamai sedekah mereka dengan satu mut gandum. Satu mut, minggu dia hadir, oh masih tahu. Satu mut gandum atau mungkin satu mut emas eh, atau separuhnya. Satu mut itu berapa ya? Satu mut itu seperempat sok untuk gampangnya. Satu mut seperempat sok. Panjenengan menawi bayar zakat fitrah, zakat fitri, ya. Bapak-bapak kalau membayar zakat fitrah berapa sok? Satu sok. Satu sok berapa kilo di sini biasanya diliterkan? Dua setengah sampai tiga nih. Dua setengah sampai tiga kilo, tiga liter begitu. Oke, berarti seperempatnya berapa? Ayo, penghitungan ini. Tiga perempat kilo. Ini Ya taruh setengah lah ya. 0,6 ya. 0,6 ons. 0,6 ons. Dibandingkan dengan Gunung Uhud. Tahu kan panjangnya Gunung Uhud? 6 kilo lah. 6 kilo emas, 6 kilometer, maksudnya bukan 6 kilo, 6 kilometer emas. Nah, dibandingkan Anda berinfak seperti itu, kira-kira cukup untuk beli kota Bali kan enggak ya Pulau Bali cukup? Lebih ya? Pulau mana lagi? <laughs> Indonesia. Indonesia. Bahkan mungkin dunia. Kalau seorang memiliki emas segede gunung Uhud, dah dia jadi orang yang paling kaya di dunia. Tapi belum tentu menjadi orang yang paling kaya di akhirat. Karena dia suka mencela sahabat. <laughs> Ya, ya. Maka dikatakan, sedekah mereka yang dengan setengah mud saja, setengah sok atau setengahnya, mud saja atau setengahnya, itu tidak akan bisa kalian saingi dengan sedekah emas kalian. Maka saya katakan, bahkan mungkin satu gigi mereka yang tanggal di medan perang, ya itu belum bisa menyamai kepala kita yang mungkin patah lehernya karena kita mungkin berjalan dalam dakwah. Belum lagi mungkin kita membangun masjid yang besar, megah, kemudian jamaahnya banyak, itu jangan membanggakan diri di depan para sahabat. Kita ini aja kita mendapatkan hidayah. Itu adalah di taufiqillah summa wujuduhum. Karena taufik dari Allah kemudian wujudnya para sahabat. Nah, kemudian kata Rasulullah SAW Alaihi Wasallam atau dikatakan di sini, ya, hadis ini, hadis ini berlaku bagi setiap sahabat yang menyertai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun setahun atau satu bulan atau sehari atau ro'ahu ini atau sekedar melihat kemudian beriman. Ini hadis ini mencakup itu. Makanya kalau anda dengar hadis tentang Arab Badui yang kencing di masjid, itu jangan mengatakan, oh ini orang begini. Nah, itu sahabat. Sahabat itu kencing di masjid. Cuma ilmunya saat itu kurang. Kemudian dinasihati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berakhir dengan kebaikan. Subhanallah, itu Arab Baduri yang saat itu datang kepada Rasulullah SAW. Kita nggak boleh menghina. Kenapa? Ra'ahu ma'aman. Dia melihat Rasulullah SAW kemudian beriman. Walaupun satu saat Apalagi kalau yang pekerjaannya seperti Muawiyah bin Abu Sufyan. Banyak sekali sebetulnya hadis-hadis yang bertentang eh, yang ber, e, membicarakan tentang eh, apa namanya keutamaan para sahabat akan tapi karena waktu yang tidak memungkinkan maka kita akan masuk dalam beberapa fadilah Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Fadilah yang pertama. Fadilah yang pertama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mendoakan Muawiyah. Ada di sini yang sudah pernah dapat doa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada belum? Ada doa secara umum, ya kan? Doa secara umum kita menjadi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan doa. Tapi kalau Muawiyah Rasulullah taala langsung mendapatkan doa. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Allahumma alim Muawiyah al-kitabah Ya Allah, ajarkanlah kepada Muawiyah Al-Kitab wal hisaba dan hitung menghitung waqil adaba dan jagalah dia dari Luar biasa. Ya. Ajarkan kepada dia Al-Kitab wa hisab dan jagalah dari adab Luar biasa ini. Kalau seorang sudah mendapatkan doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jagalah dari adab. Artinya apa? Bushro. Kalau kita bushro itu kabar gembira. Kalau kita mungkin leha, leha. Para sahabat tidak ada yang mengatakan seperti itu. Mereka dikatakan sebagai ahlul jannah, mereka tetap sholat, mereka tetap zakat, mereka tetap berinfak, mereka tetap berjihad. Tapi kalau kita mungkin inti ahlul jannah, halas farhan, yatir ya, ya. ya. senangnya bukan bukan main terbang sana kemari mengatakan anak ahli jannah ya nehna ahli ahli jannah halat ya serap kemudian apa ya, muhim bapaknya ya iya kan salah jadi begitu, para sahabat atau mu'ah yang dikatakan di diceritakan bahwasanya eh, dia itu adalah orang yang didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk eh, apa namanya untuk memahami Alkitab, hisab dan juga dijaga oleh oleh Allah Subhanahu wa taala dari dari adab. Kemudian dalil yang kedua. Dari Abdurrahman bin Abi Umairah As-Sahabi Al-Madani, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Muawiyah" bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata atau bersabda kepada Muawiyah, Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiya wahdi bihi Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dihasankan. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kembali mendoakan Muawiyah, "Ya Allah, jadikanlah Muawiyah adalah orang yang memberi hidayah dan mendapatkan hidayah. Wahdibi dan jadilah dia orang yang bisa mengantarkan orang lain mendapatkan hidayah. Lihat, siapa lagi orang yang paling barokah? setelah doa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Artinya Muawiyah kehidupannya adalah sangat barokah setelah doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anda bisa memasukkan orang ke dalam Islam satu saja, pulau luar biasa. Ya, apalagi kalau sampai didoakan oleh doakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Anda adalah orang yang bisa memberikan kebaikan kepada orang lain, mendapatkan hidayah, ya. Muawiyah adalah orang yang mendapatkan hidayah dan bisa memberikan hidayah. Anda bisa menjadikan orang lain masuk ke dalam agama Islam, pahalanya luar biasa. Kata pahalanya luar biasa. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Mandalla ala hudan." Ya, atau kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengatakan, eh, kepada Ali radhiyallahu taala anhu e, mengatakan kepada Ali radhiyallahu taala anhu bahwasanya ya Ali la an la ya, an la an dia la an dia Allah bika rajulan wahidan khairun min humrin na'am ya wahai Ali seandainya Allah berkenan berkenan memberikan hidayah kepada satu orang lewat perantaraan kamu maka itu lebih baik daripada unta merah subhanallah bapak tahu unta merah unta yang mahal di Saudi. Kalau sekarang itu harganya sekitar 200 dinar, 200 ah, bukan 200 dinar. Saya pernah mengkurus ya, latihan mencoba kurus ya, unta itu sekitar harganya 460 juta. 460 juta. Berarti mobil apa itu? Alphard yang second. <laughs> Alphard tapi second. Yang gitu, jelas Muawiyah diberikan jaminan atau doa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semacam semacam itu. Kemudian eh, hadis yang ketiga atau fadilah yang ketiga dari Ibn Abi Mulaikah Qalqila Ibn Abbas dikatakan kepada Ibn Abbas halaka fi amiril mu'minin Muawiyah fa innahu ma illa bi apakah engkau memiliki komentar kata seorang kepada Ibnu Abbas Apakah engkau memiliki komentar tentang Muawiyah radhiyallahu taala anhu? Sesungguhnya dia hanya berpikir dengan satu satu rakaat saja. Witir itu minimal berapa? Satu rakaat. Ini Muawiyah witirnya cuma satu rakaat wahai Ibnu Abbas. Apa komentar Anda? Maka kata Ibnu Abbas, "Asaba, asaba." Dia itu benar. Innahu faqih. Sesungguhnya dia itu adalah orang yang ahli agama. Siapakah Ibnu Abbas? Ibnu Abbas adalah fakih. Tidak bisa mengetahui orang itu kafir kecuali orang kafir semi semisalnya. Demikian Allah Taala alamu besar. Masih banyak sekali fadilah fadilah Muawiyah radhiyallahu taala Mudah-mudahan e, mungkin di pasaran nanti di buku-buku dan yang lainnya akan Anda dapatkan tentang fadilah Muawiyah pada kesimpulannya. Pada kesimpulannya bahwasanya sahabat Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang mulia yang tidak satupun dari mereka bisa untuk kita celah. Bahkan suatu saat ketika Umar radhiyallahu taala anhu didatangkan kepadanya seorang Arab Badui. Seorang Arab Badui karena dia itu memiliki sebuah masalah, yakni mencela orang-orang Ansor, ya. Akan tapi ternyata Arab Badui ini dulu pernah datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan beriman. Datang ini di zaman Umar ada masalah didatangkan kepada Umar. Orang ini mencela sebagian sahabat. Ya ini sama sahabat mencela sahabat yang yang lainnya. Apa kata Umar? Dia tidak mencela orang Arab Badui itu dan tidak menghukumnya. Seandainya dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya dia tidak bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Umar, sudah habis ya. ya, saya akan meringankan tugas kalian semua Tapi karena dia tahu Arab Badui itu pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan beriman, maka Umar orang kedua setelah siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan ahlul jannah Umar dan ilmunya luar biasa besarnya, kekuatannya juga luar biasa besarnya, kekuasaannya saat itu juga luar biasa di atas para sahabat yang lainnya sama sekali tidak mencela anak tersebut. Ini menunjukkan apa? Karena Umar menghargai sahabat Rasulullah Alaihi Wasallam. Maka kita orang yang keilmuannya jauh dari Umar radhiyallahu taala anhu, ya, keimanannya jauh dari Umar radhiyallahu taala anhu, ketakwaannya jauh dari Umar radhiyallahu taala tidak pantas sama sekali mencela siapapun yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan beriman kepadanya meskipun hanya satu satu saat wallahu taala a'lamu bissawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin jazakallahu khairan baik uh, kalau mungkin ada tambahan ataupun ada pertanyaan Pak Ian satu, Pak Yakub Pak Mahdidin dibantu miknya nya Ustaz dibantu miknya ya ini Pak Pak Ian di pojok sana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz eh, dalam kesempatan ini mungkin sedikit yang saya agak terganggu dengan keadaan fenomena sekarang ini terjadi eh, ritual-ritual um, agama lain justru yang merayakan maaf yang merayakan eh, umat Islam jangan tambah kudus. Jadi perayaan seperti tahun baru dan mungkin perayaan Natal pun banyak sekali umat Islam karena ada seorang ustaz survei di kota itu pada saat malam tahun baru itu hampir 95% orang Islam. Nah ini ada fenomena yang kurang uh, menyenangkan di dalam hati saya uh, lalu kita lihat di dalam uh, kontribusi seorang ulama biasanya ada kontribusi yang menjelaskan suatu ayat misalkan surat Al-Maidah 5 eh maaf ya surat Al-Maidah 5 dan itu sinkronisasi dengan surat uh, Al-Maidah 66 akhirnya dia mempekerjakan seorang ahli kitab sebagai guru. Ini luar biasa. Ini di sekolah, sekolah notabene sekolah Islam. Ini tolong penjelasan Ustaz. Sampai gimana pengertian hal itu? Sedangkan di dalam ayat Al-Quran eh, Al-Baqarah 120 itu jelas-jelas dijelaskan secara detail bahwa eh, kebencian orang Yahudi dan Kristen itu luar biasa. Mungkin eh, Ustaz itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Langsung jawab. ya tidak lupa ya. Ya. Waduh. Bismillah, Alhamdulillah, Salatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah ba'd. Pertama Pak eh, siapa? Pak Ian ya. Ya. pertama dan juga jemaah sekalian, saya bukan ulama yang akan bisa menjawab semua pertanyaan dan saya saya bukan tolibul ilm yang keilmuan saya sudah mantap dan sudah banyak hafalannya, sudah banyak pemahamannya. Maka pertama kali saya dalam mengakui keterbatasan saya dalam menjawab. Kemudian yang kedua Pak, tentang pertanyaan Bapak Kak Ian e, tentang banyaknya kaum muslimin yang merayakan atau melakukan amalan-amalan ya amalan-amalan atau bukan amalan lah pekerjaan-pekerjaan lah begitu ya perbuatan-perbuatan, kemudian persepsi-persepsi, apalah begitu ya, yang terkadang itu bukan bersumber dari agama Islam, bahkan mungkin sumbernya adalah agama lain, misalnya perayaan tahun baru. Ini adalah memang al-waqi' al-mutsif, yaitu kenyataan yang sangat sangat disayangkan. Di mana-mana, Pak, yang namanya tahun baru itu apa namanya? uang yang dikeluarkan di satu daerah oh, itu bisa luar biasa banyaknya. Nah, ini terlepas dari uang, ya, karena ada yang lebih menakutkan lagi dari hanya sekedar uang. Kenapa? Kata para ulama, tasabuhun fil dohir, yuaji ila tasabuhun fil qulub. Karena tasabuh dalam dohir itu bisa menyeret kita kepada tasabuh dalam Hati ini yang lebih berbahaya dari sekian miliaran uang yang dikeluarkan. Wa illa kalaupun tidak, maka uang itu tadi sudah menjadi melanggar perintah syariat, yakni eh, Allah Subhanahu wa taala yubhidu ankum salatan wa kariha kariha ankum salatan idha'atul mal qil wa qal mal wa kasratu su'al Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci dari kalian tiga perkara yaitu adalah qil wa qal dikatakan katakan mungkin berita katanya Pak Bulan demikian Pak Bulan komentarnya begini apa katanya begitu seterusnya di kali kemudian kita seratus soal bertanya perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya ya tidak ada manfaatnya dalam agama cuma katanya ya cuma mengetahui sejauh mana atau kemampuan nah, misalnya eh, saya ustadznya bisa jawab apa enggak atau kemudian dia apa namanya bertanya perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya sama sekali ya wa ibaatul mal dan juga menyia harta ya menyanyikan harta itu perkara yang dibenci oleh Allah dibenci betul apa itu menyia harta ya uang dibakar misalnya itu kan menyia harta ya kan hmm. pakai kembang api <laughs> untuk ya, uang dibakar itu jelas uang dibakar Enggak ada yang mau gitu ya dan seterusnya itu atur termasuk ini beli trompet setelah itu Wah, Nabi. Ustaz, kalau begitu trompetnya saya simpan. Trompetnya disimpan, ya nggak akan menyelesaikan atau mal. Karena yang namanya atau mal itu adalah membelanjakan harta bukan pada tempatnya yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Uang kamu untuk beli apa? Beli trompet ya Allah. tuh. Ya, berapa trompet yang <laughs> sudah Nah, untuk perayaan tahun baru ini idhatul nah ditambah lagi tasabu. Saya katakan di bidah ya, adi ila tasabu bil kulu. Menyerupai orang itu dalam bentuk dohirnya itu bisa menyeret orang itu suka nanti dalam bentuk hatinya. Pertama kali sih suka nomor 10 ya kan. Iya. Lebah <laughs> bapak Pertama kali suka nomor 10, ya kan? Lama-lama suka apa yang ada di dalam nomor 10 itu, keimanan orang itu. Pemain sepak bola nomor 10, pokoknya kalau sudah nomor 10 kelas. Nah, mulai rambutnya, ya, mulai kaosnya pun namanya juga Ron Ronaldo dan seterusnya, Ruth Gullit, ya, dan yang lain-lain. Ini subhanallah. Sampai kemudian akhirnya apa? Karena tersibukkan, tersibukkan, tersibukkan dengan hal itu, la dikro illa asra. Tidak dikir kecuali nomor sepuluh Eh, nomor sepuluh hebat. Akhirnya ketika akan meninggal dunia, disebutkan la ilaha illallah asra, asra. Repot. Saya baru kemarin dari malam Jumat sebelum saya berangkat ke sini paginya, saya satu mobil dengan seorang perawat ya di PKU Muhammadiyah. Dia menceritakan ya ada seorang pemuda itu mabuk pakai minum oplosan gitu. Ya. Kemudian dia masuk ke IGD. Lima orang saat itu meninggal, termasuk diantaranya orang ini. Orang ini muslim, dari muslim Kemudian ditalkin, La ilaha illallah. Apa kata dia? La ilaha La ilah, la ilah. Kemudian meninggal dunia. Ya? Ini bagaimana nasibnya? Kenapa? Karena awalnya itu tasabuh di tohir. Dan ingat, kita mencintai satu kaum, itu nanti akan dibangkitkan bersama orang-orang tersebut. Kata Rasulullah Wasallam, Almar'u Maaf, man ahad. Seorang itu akan dibangkitkan bersama dengan orang yang dicintai. Ya, kalau cinta, walaupun saya saya nggak cinta dia, tapi amalan kamu sama. Siapa yang bilang cinta Fir'aun? Tidak ada yang berani cinta Fir'aun. Iya kan? Tapi kalau amalannya sama dengan Fir'aun, ya sama saja. Anda dikatakan saya nggak cinta kalau Ronaldo, eh walaupun nggak cinta Ronaldo, nyatanya kalau kelewat Ronaldo, aduh, saja. ya nggak lihat. Tapi ketika kita kelewatan sholat subuh, ya sah. Subhanallah. Ini repot ini, penyakit hati. Makanya Bapak, ya, itu adalah tasabuh dengan orang-orang yang tidak benar. Dan itu adalah mengikuti petunjuk orang-orang ahlul kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tattabi'anna sunana man kana Sungguh kalian itu akan mengikuti ajaran-ajaran kegiatan-kegiatan, kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Hatta lau dakul bin, rabbin kau semua. Seandainya mereka pun masuk ke dalam lubang biawak. Oh, bukan lubang biawak, lubang dok. Dok, ya. dok itu apa? Ya semacam hewan begitu kayak bentuknya kayak makhluk purba, kayak eh, kayak eh, apa itu yang dikit itu? Eh, subhanallah. Eh, buaya ya buaya tapi kecil bentuknya kayak pokek gitu ya pokek kadal hitam warnanya besarnya mungkin sekitar segini hidupnya di padang pasir itu liangnya itu wih jelima kemudian di situ biasanya ada durinya kemudian ada kala jengkelnya jadi kan di situ nah, seandainya mereka masuk ke lubang biawak yang sifatnya kayak tidik tadi maka kalian pun akan mengikuti siapa mereka yang Rasulullah Ahumul Yahud dan Nasara? Apakah mereka orang Yahudi dan Ya kan? Apa kata Rasulullah SAW? Siapa lagi? Ya, siapa lagi? Makanya subhanallah. Ya, kaum muslimin akan banyak meniru orang-orang yang Bagaimana cara kita menghindarkan? Belajar, belajar, belajar. Dan berdoa, berdoa, berdoa. Kemudian ikat itu keluarga di di rumah. Artinya apa? Sibukkan dengan ketaatan kepada Allah. Baca Quran, baca hadis, sholat sunnah, datang ke masjid, ajari kebaikan, ajari adab dan seterusnya. Sehingga mereka tidak bisa memilih teman yang salah. Temannya adalah teman yang baik-baik saja. Baik. Demikian, Pak. Ada pun penafsiran masalah surat eh, Al-Maidah tentang pengajar. Ya. Allah Taala alam yang dimaksud saya kurang paham tentang surat Al-Maidah ayat 5 dan 66 ya Pak ya. Ayat 5 apa Pak Farid? Hmm, ayat 5 al yawm ahilla lakum at-tayyibat wa ta'ala tentang makanan ahli kitab ya Pak. Ya, tentang makanan ahlul kitab di sini ya. Tentang makanan ahlul kitab. Ya, sembelian, sembeliannya ahlul kitab bukan makanannya sembelihannya. Maka sembelihan ahlul kita boleh kita makan karena kebiasaan mereka adalah menyembelih dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau jelas-jelas mereka itu menyembelih dengan nama selain Allah, maka kita tidak boleh makan. Lawang orang muslim saja. Lawang itu bahasa Indonesianya apa? Tuh, bingung saya itu lawang. Nah, jangankan jangankan ya, jangankan orang itu orang eh, jangankan orang ahli kitab jangankan orang ahli kitab lawong orang lawong lagi nah, nah walaupun depannya pak lawongnya itu tidak ada nah sedangkan walaupun kurang mantap <laughs> lebih mantap jawa ya Sedangkan orang muslim saja kalau menyembelih dengan nama selain nama Allah, boleh nggak dimakan daging sembelihannya? Nggak boleh. Ya. Nah, eh, kita tetap menjaga muamalah dengan mereka. Kita tetap menjaga muamalah dengan mereka. Kalau mereka tetangga kita, maka kita harus berbuat baik kepada dia kalau dia itu adalah teman kita, maka kita juga harus berbuat baik kepada dia. Lebih-lebih kalau dia tetangga dan saudara. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yazala la zala di sini jari hatta banantu annahu sayuwatir sayuwarikuhu." Senantiasa Jibril berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga sampai-sampai aku mengira bahwasanya tetangga itu akan mewarisi apa? Mewarisi orang tadi, mewarisi harta kita. Sampai orang kafir pun, ya, orang non Islam, kalau dia tetangga kita bisa berbuat baik kepada kepada dia. Lihat para sahabat Abdullah bin Umar ketika dapat sembelihan, ya, dia sembelikan daging. Apa kata Ibnu Umar? Sudah diberi belum tetangga kita yang Yahudi? dagingnya itu sudah dikirim belum kepada tetangga kita ya yang Yahudi begitu kemudian Ibnu Abbas juga mengatakan dalam perkataannya yang sangat terkenal ah, lauqala li fir'aun barakallahu fik lakul wa fik wa fir'aun seandainya Fir'aun mengatakan kepada saya barakallahu fik ya Ibnu Abbas apa artinya barakallahu fik mudah-mudahan Allah memberkahi kami apa kata Ibnu Abbas saya tak jawab dua tiga demikian juga engkau wahai tapi sayangnya Fir'aun sudah Nah, ya kan? Sudah mati. karena akan tetapi ini menunjukkan bahwa semua muamalah muamalah sahabat, muamalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kebaikan kita dalam bermuamalah tidak menghalangi kita untuk waspada. Waspada dalam arti apa? Jangan sampai subhat-subhat, pemikiran-pemikiran, kerancuan-kerancuan berpikir mereka meracuni anak-anak kita ya wong sekedar bal-balan saja bisa ngasih pengaruh apalagi kalau anak kita diajar dibina dibimbing otomatis dia akan apa terpanah terperah dengan kebaikan guru dia sehingga mungkin akan semakin simpati semakin tertarik dan yang lainnya ini berbahaya selagi ada orang-orang muslim yang masih bisa mengajar anak kita Pilihlah orang itu. Maka hati-hati dalam memilih pengajar bagi anak-anak kita. Uang memilihkan teman saja kita harus pilih-pilih. Apalagi kalau memilih guru. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, almarhum ma'adini khalilihi seorang itu bersama dengan agama temannya ini sesuai dengan agama temannya kalau yang berilaman yukhalil maka lihat temannya siapa yang dia pilih sebagai teman itu teman yang pengaruhnya kata ulama al al al, al sahib sahib wal jalisu janis namanya sahabat sukanya narik-narik ya kan? wal jalisu dan teman duduk itu pasti bikin ingin eh, serupa kepada apalagi kalau itu guru ya dia punya wawasan, dia pun lebih pandai ya dia bisa menyembunyikan pikiran-pikiran kerancuan-kerancuan di dalam apa yang dia katakan. Jangankan orang kafir, orang Islam saja. Kalau kita memandang semua orang itu memiliki kerancuan dalam berpikir, kita harus hati-hati. Sehingga seorang ulama ketika kedatangan seorang yang rancu dalam berpikir, rancu dalam berpikir itu syubhat memiliki kerancuan dalam berpikir, orang itu datang kepada orang tadi, pada ulama, dan mengatakan, "A'akrau alaika ayatan kita kitabillah?" Mau nggak tak bacakan satu ayat dari kitabullah? Kata ulama tersebut, lah. Tidak. Ayat ini dari hadis Rasulullah. Ya sudah kalau begitu satu hadis dari hadisnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata ulama tersebut, lah. Eh, ini nolak ayat atau nolak hadis ini? Gimana ini? Maka kata ulama tersebut, imma an adres atau imma an kata al-Qur'an. Pilih salah satu. Kata ulama tersebut. Kamu yang pergi atau saya yang pergi? Nah, ini manusia loh. Makanya hati-hati dalam manusia memilih guru. Maka eh, apalagi masalah anak ya. Eh, itu adalah tanggung jawab kita kita semuanya. Kata Rasulullah saw Alaihi Wasallam, "Kullu mauludin yuladu ala fitrah fa'abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." E, setiap anak itu dilahirkan di atas al-fitrah, yang Islam bersih, ya bersih. Maka dua bapaknya yang menjadikan dan menyebabkan dia orang yang Yahudi atau menjadi dia orang Nasrani atau dia menjadikan dia orang Majusi. Nasallallahu alaihi ya. Demikian Pak mohon maaf kalau banyak kekurangan dalam jawaban saya. Baik, ada satu pertanyaan Pak Yakin lagi satu pertanyaan. Pak Muhyiddin. Silakan Pak berdiri langsung langsung. Ya. Mulutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya memahami kafir itu ada tiga macam. Yang pertama kafir kitabi, kedua takdir harfi, yang ketiga takdir jimu Nah tadi Ustaz mengatakan ada empat, mohon dijelaskan yang satu lagi. Kemudian eh, mohon maaf ini pendapat saya takdir harfi itu dulu kalau Indonesia itu komunis. Kalau kita di pendapat saya Yahudi dan Nasrani. takdir dini itu adalah uh, ya katakanlah Yahudi mungkin yang tidak mengikuti Islam. Tapi ternyata Yahudi pun juga menjadi otaknya pendiri komunis dan kapitalis. Karena itu kami mohon bagaimana sebenarnya kedudukan kafir ini baik kita lebih jelas memahami tentang musuh-musuh Islam. Dan ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat bagus. Pembagian Bapak sebetulnya adalah mohon maaf adalah pembagian yang kurang mohon maaf ya e, masih kurang lengkap. Justru apa yang lebih lengkap adalah apa yang telah disebutkan oleh para ulama dalam pembagian kafir ya bagaimana kita bermuamalah kepada mereka. ada pun ditinjau, ditinjau dari sisi asal, ya kafir itu ada dua, yakni al kafir al asli, al kafir al asli itu kafir yang asli pulang, pulang betul, lahir tengah kafir, gitu ya kan. Kemudian agamanya juga apa? Kafir, begitu. Yaitu siapa? Orang-orang Yahudi, Nasrani, kemudian musyrikin, yaitu kafir yang asli. Dari asalnya memang mereka kafir. Kemudian yang kedua adalah uh, al-kafir apori, yaitu kafir yang datang di tengah-tengah, yakni orang-orang yang murtad orang-orang yang keluar dari agama Islam. Jadi kafir ada asalnya itu ada dua, kafir asli dan kafir Eh, tarik ghairu asli ya, ini ghairu asli kafir asli Yahudi, Nasrani, Majusi, orang-orang musyrikin dan yang lainnya kemudian kafir itu sendiri Pak Pak Sinten ya Pak ya Pak Yakub Masya Allah Barakallahu kafir itu sendiri banyak Pak ada uh, subhanallah uh, kafir ya kafir sendiri banyak Makanya dalam Al-Quran dikatakan Innal ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin ya dan orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan musyrik. Jadi orang kafir itu sendiri ada dua, yaitu ahlul kitab dan musyrikin. Ya, ahlul kitab dan musyrikin. Siapakah ahlul kitab? Yaitu orang-orang yang memiliki Alkitab yang diturunkan dari oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki Injil, memiliki uh, Taurat ya itu adalah ahlul ahlul kitab sedangkan musyrik yang tidak memiliki ahlul kitab mereka menyembah ya ya menyembah api kemudian menyembah api menyembah patung ya, dan yang lain-lain ya ini adalah eh, orang-orang apa namanya eh, musyrik selain ahlul ahlul kitab ini pembagian yang selanjutnya Kemudian di lain itu dilihat dari bagaimana kita bermuamalah kepada mereka, kafir terbagi menjadi empat Pak Yakub. Yang pertama adalah kafir dini, eh, kemudian kafir musta'man atau mu'ahad, musta'man kemudian mu'ahad, kemudian harbi, ya kafir harbi. Nah, betul diantara Pak Yakub katakan bahwasanya kafir harbi diantaranya saat itu adalah orang-orang komunis yang saat itu menjajah dan menguasai negara Islam. Kemudian orang Belanda yang saat itu juga menjajah Islam. Kemudian orang-orang Jepang yang saat itu juga memerangi orang-orang Islam. Itu orang-orang kafir yang kalau kita perangi dengan niat menjaga uh, harta kita, menjaga kehormatan kita, insya Allah Taala maka kita akan mati mati syahid. Insya Allah Taala begitu. Jadi itu kafir harbi. Adapun kafir zimmi Ya, kafir dini itu adalah kafir yang asalnya dari ahli kitab tapi berada di bawah naungan negara Islam. Ada pun orang-orang Majusi, orang-orang musyrikin itu tidak masuk dalam kafir dini. Kafir dini itu bayar jizyah. Bayar jizyah. Orang-orang Yahudi, Nasrani masuk dalam kafir dini tadi. Sedangkan orang-orang musyrikin, hmm, itu itu pada soalnya seperti itu. Jadi begitu Pak, eh, kalau pembagian Bapak tadi ada kafir kita di kemudian dini, satu lagi hardi. Itu sebagian pembagian Pak itu dari iya. sekian pembagian. Demikian lalu, lalu kafir mustaman itu yang ayat. Ah, kafir mustaman adalah kafir yang mendapatkan jaminan keamanan dari sebuah pemerintahan Islam. Misal, mohon maaf, turis yang datang ke sini, mereka sudah mau masuk, mendapatkan jaminan keamanan, paspor, kamu aman di sana, bisa. Itu berarti sudah dapat izin, meskipun boleh dikatakan mungkin izinnya salah, itu beda lagi. Yang jelas mereka sudah mendapatkan izin masuk. Kalau sudah masuk, itu nggak boleh diganggu juga, Boleh dinasehati, jangan dipukuli, dan juga jangan dibom. Ya, dan ibu ini yang jenggot-jenggotan ini ya, Jangan suka ngebung-ngebung Yang tidak jenggotan juga <laughs> jangan suka ngebung Sama saja Ini bukan agama Islam yang semacam itu Naruh di jalan-jalan Dan yang lain Bukan, laisa minal Islam saya Sama sekali bukan agama Islam Agama Islam itu adalah agama yang mengajarkan Ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-iman bitun wa sab'una syu'bah. Iman itu ada tujuh puluh sekian cabang. A'laha la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah apa? La ilaha illallah. Yang paling rendah wa adna imatatul adai. Menyingkirkan duri dari jalan. Lalu duri dari jalan saja suruh menyingkirkan lagi bom. Itulah maksudnya. Ini bukannya meninggalkan duri kalau meletakkan begitu. Jadi tolong dijauhi. Kita boleh saja meletakkan bom, tapi jangan di situlah. Beberapa orang saya ketahui mereka suka ngebom, tapi alhamdulillah tidak ditangkap. Di Kalimantan, sering saya ketemu. Bapak kerjanya apa? Ngebom. Ngebom apa? Batu bara. Oh, nah itu baru pas. Ya, batu bara yang dibom. Itu. Ya. Uh, kemudian uh, tentang mustahamah. Setelah masuk ke sini, ya, itu harus kita hormati mereka sebagai tamu negara. Kalau negara salah, kita katakan salah. Tapi kalau kita ingin menasihati, maksudnya tidak apa kalau kita bisa bahasa Inggris. Masya Allah, how are you? Where are you? Do you want to, uh, to, to be a Muslim? <laughs> Ya kan? Apakah kamu mau masuk ke dalam agama Islam, oh kulon buatan turun. Nah itu terserah dia. Ya. Tapi kita jangan main. Makanya pentingnya kalau dalam saya terus terang. Kalau di negara Anda ini, negara apa? Kutel. <laughs> kalau di Denpasar ini, maka sebaiknya Anda belajar bahasa Inggris. Bukan untuk menjadi gaya, tapi untuk menjadi al-hadi, penunjuk jalan menuju Islam. Al-hadi, ada di dia, Masya Allah, kalau Anda menguasai bahasa Inggris dengan lancar, ya kan? di atas lancar, itu mereka akan tertarik. Tapi yang didawai jangan ceweknya saja, gitu. Jawab saja, tundukkan pandangan pula, jangan dakwah sambil interogasi kemudian, ya, ini jadi. Kuasai bahasa Inggris, ya, kuasai bahasa Inggris, jangan mereka. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang saya katakan tadi, mandala ala khair, karena lalu ajul ini. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka Anda akan mendapatkan pahala kebaikan orang tersebut. Maka Allah. Ya. Kemudian, kita tidak boleh mengganggu orang kafir musta'an. Bahkan apabila kita mengganggu dia sampai membunuhnya, diancam oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, "Man qatala mu'ahadan." Barang siapa membunuh seorang kafir yang mu'ahad, seorang kafir yang sudah mendapatkan perjanjian keamanan dari sebuah negara lam yarif rabithal jannah maka tidak akan mencium baunya surga ya. Allah Subhanahu Uh, terima kasih sekali kepada Pak Ian dan juga Pak Yakub yang telah menyampaikan pertanyaannya dan saya mohon maaf jawaban saya yang sangat banyak kekurangannya dan saya mohon maaf kepada para jemaah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nasallallahu an ya- yarzuqana ilman nafi'an wa amalan salihan wa nasallahu an yajma'ana bi hadzal ardh wa nasallahu an yajma'ana fi jannatihi firdausil a'la kama ja'ana kama jama'ana fi hadzal makan al-mubarak wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh